Ana mengerjakan salat maghrib berjamaah setelah selesai hujan deras sekali lalu langsung mengerjakan salat isya berjamaah di jamak. Boleh apa tidak? Apa ada dalilnya? Boleh. Tapi tidak dikosor, tetap empat rakaat. Dalilnya adalah Rasulullah alaihissalam pernah menjamak di Madinah dalam keadaan bukan karena sakit, bukan karena hujan bahkan. Karena apa? Ingin memudahkan um- umatnya. Tapi itu kadang-kadang Ya, jadi boleh insya Allah seperti itu. Tapi kalau dia bukan musafir tetap sholatnya empat empat rakaat, empat rakaat.